telah selesai dari kita penyebutan dari tiga macam fiil-fiil yang beramal dengan amalan kana. Rafakan isi menasukkan khabar. Macam yang pertama yang dia beramal dengan syarat. Yang kedua yang dia beramal. Yang pertama yang beramal tanpa syarat. Yang kedua beramal dengan syarat. Didahului nafi, nahi ataupun doa. Yang ketiga yang beramal dengan syarat didahului oleh ma'al masdariyah dan zarfiyah. Kemudian telah dijelaskan bahwasanya khobar fi'il fi'il ini boleh berada di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya. Dan boleh pula khobarnya mendahului fi'il-fi'ilnya kecuali apa? Laisa. Ya, ala khilafin fi ada khilaf. Kemudian dama ditifak Kemudian juga telah disebutkan bahwasanya yang bertasaruf dari fiil-fiil ini apakah fiil mudhari'nya, hamernya, masarnya, isim fa'ilnya semuanya beramal sebagaimana fiil madinya. Kemudian wa tusta'malu hadhil af'alu tamatan ay mustaghniyatan 'anil khabari nahu wa in kana dhu 'usratin ay wa in hasala subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ay hina tadkhuluna fi sabah wa hina tadkhuluna المساء masa illa zala wa fati'a wa laysa fa innaha mulazimatun lin naqs dan fil fil ini fil fil ini semuanya kana dan akhwatnya terkadang digunakan dalam keadaan tamah tam bukan nakis lawannya nakis apa itu makna tamah ay mustaghniatan 'anil khabar yakni dalam keadaan tidak butuh kepada khabar cukup ya bersama fa'ilnya tidak butuh kepada khabar telah kita ketahui makna naqis yaitu apa yang dia butuh kepada yang marfuknya juga butuh kepada yang mansubnya butuh kepada isim dan khabarnya adapun yang tamah maka dia tidak butuh kepada khobarnya, dia hanya butuh kepada fa'ilnya. Sebagaimana fi'il-fi'il lazim yang lainnya. Contohnya wa in kana dhu usratin wa in kana dhu usratin. I'rabnya in harfu syartin. In ya harfu syartin jazim. تجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه كان فعل ماض في محل جزم فعل شرط jadi karena itu fi mahali jazm, fi mahali jazm sebagai fil syarat. Ya. Kemudian tu fa'il marfu alamat rafihi al waw. Niyabah an dhamma li annahu minal asmil khamsah wa huwa mudhaf asrah nilai ilaih majrur wa alamat jarrihi al kasrah. Hmm. Iya. Kemudian contoh berikutnya Nah, kemudian di sini disebutkan ay wa in hasala. Makna kana di sini kana dzu usrah wa in kana dzu usrah yakni wa in hasala dzu usrah. Jika terjadi ya dzu usrah dalam keadaan dia memiliki kesempitan harta, kesulitan. Jadi ketika orang yang memiliki hutang ataupun memiliki ya memiliki hutang itu dzu usrah dalam kondisi sempit Ya, fa ila maisarah. Maka yang wajib kita tunggu sampai waktu lapang. Jika seorang yang memiliki hutang itu zu'usrah adalah seorang yang sedang mengalami kesempitan harta, maka fanadhiratun ila maisarah jawabannya pada setelahnya. Fanadhiratun ila maisarah fa rabithah li jawab syarat. Nadhirah sebagai khabar dari mubtada ya mahdhuf. Ya. Takdirnya al-wajib nadhirah, yang wajib adalah menunggu sampai datang waktu lapang agar dia bisa melunasi utangnya. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Ya Rabbnya bagaimana? subhanallah subhana sebagai maful mutlak ya amilnya muqaddar takdiruhu usabbih subhana wa huwa mudhaf Abdul Jalal Allah mudhafun ilaih ya. kemudian hin marfu zaman ya mansub wa alamat nasbi al-fathah ala akhirih kemudian Tumsun nah, dia didofahkan kepada jumlah ya. Jumlah yang setelahnya itu mudhaf ataupun fi mahali jar mudhaf Tumsuna fi'lun wa fa'il, fi'lun wa fa'il. Ya, tumsun fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazm wa alamat raf'ihi thubutun niyabah an dhamma li annahu min al-amthilatil khamsah. Al-waw ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل Ya, wahina wa harfu abin Ya. Yang setelahnya diatofkan kepada yang sebelumnya, sama Arabnya. Tusbihun sama dengan tumsun ya Arabnya. Maknanya ya ketika abha juga amsa itu tam itu maknanya ya Yani hina tadkhuluna fi sabah. Ya, yakni ketika kamu atau kalian masuk di waktu pagi. Ya wahina tadkhuluna al-masa dan ketika kalian memasuki waktu sore. Jadi maknanya dakhala ya. Fi as-sabah kalau asbaha. Kalau adha dakhala fi waktu ad Illa zala wa fati awalaisa tapi tidak semua akhwatu kana bisa menjadi tamah. Tidak semua. Ada yang dikecualikan. Di antaranya zala fatia laisa. Ini tidak bisa dijadikan sebagai tamah. Ya, senantiasa dia melazimi apa? Naqis, an -naqis. Fa innaha mulazimatun -naqsi. Sesungguhnya tiga kalimat ini zala fatia laisa melazimi naqis, Mesti dia butuh kepada marfu dan yang mansub. Butuh dia kepada yang marfu dan yang mansubnya. Yang marfunya sebagai isimnya, yang mansubnya sebagai khabarnya. kemudian wa takhtassu kana bi jawazi ziyadatiha bi syarti an takuna bi lafdhil madhi wa an takuna fi hashwil kalami nahu ma kana ahsana zaidan nah, sekarang pembahasan tambahan terkait dengan kekhususan yang ada pada kana kana dikhususkan dengan bolehnya kana dijadikan sebagai huruf tambahan ataupun kalimat tambahan dengan syarat agar kananya dengan lafaz madhi kana itu syaratnya yang pertama agar dia dengan lafaz madhi ataupun kana dikhususkan dengan bolehnya dia dijadikan sebagai zaidah tambahan dengan syarat agar dia yang pertama dengan lafaz madhi yang kedua agar kana di tengah kalam contohnya maka ahsana zaidan alangkah bagusnya zaid ya fungsinya sekedar tauke saja Hmm. Ma kana ahsana Zaidan. Kemudian kalau dia sifatnya zaidah maka tidak ada di situ makna madi ya, tidak menunjukkan karena kepada makna al mudhi kita telah melewatkan tentang pembahasan makna kana ya bahwasanya kana itu adalah e, mensifati khobar dengan isim di waktu yang lampau ya kan tapi ketika dia kana dijadikan sebagai zaidah maka dia tidak lagi mengandungi makna al mudi, tidak lagi mengandungi makna madi keterangan waktu yang lampau ya. dan tidak lagi juga boleh disandarkan kepadanya fa'il tidak boleh disandarkan kepada yang fa'il ataupun isim ya. Bahkan dia adanya seperti tidak ada, ya, seperti huruf-huruf tambahan. Adapun datangnya kana dengan ilmu bore, itu jarang. Ada jarang itu dalam syair seperti ucapannya penyair anta takunu majidun nabilun Iza tahbu syam'alu balilun anta takunu majidun nabilun Iza tahaba idza tahabu syam'alu balilun Ya. Di sini takun itu zaidah. Buktinya apa? Buktinya yang setelahnya tidak terpengaruhi ya Arabnya oleh takun. Ya. Dia majidun sebagai khobar bagi anta. Anta majidun. Aslinya anta majidun nabil. Engkau adalah seorang yang mulia. Ya. Cerdas. Ya. Ditambahkan antara mubtada khobarnya dengan takun. Ini sekedar untuk taukid. Ini datangnya karena zaida dengan fi'il mudhari' itu apa? Jarang. Kemudian disebutkan bahwasanya syarat yang kedua agar karena itu berada di tengah-tengah kalam seperti Zaidun karena qaimun. Itu kan di tengah-tengah. Zaidun karena qaimun. Kalau dia seandainya ditaruh di depan maka dia harus diamalkan karena Zaidun qaiman. Tapi ini di tengah-tengah. Zaidun kana qaimun. Sehingga tidak diamalkan. Ya, Zaidun mubtada kana itu zaidah saja. Qaimun khabar. Ya. Juga di tengah-tengah antara kalau tadi contoh yang barusan disebutkan itu adalah karena yang diletakkan di antara ataupun di tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Juga terkadang diletakkan di antara isi mausul dengan silahnya. Seperti kaifa nukallimu man kana fil mahli sabiyya. Man kana fil mahli sabiyya. Aslinya man fil mahli sabiyya. Di sini ada kana. Hanya saja dalam Al-Qur'an disebut dengan silah. Ya, ataupun taukid. Kemudian contoh firman Allah Subhanahu wa taala liman kana lahu, liman kana lahu qalbun liman kana lahu qalbun itu bisa dengan lima sisi liman kana lahu qalbun bisa dengan lima sisi boleh dijadikan di situ kanaknya naqisah karena naqisah yang butuh kepada yang marfu dan yang mansub berarti di situ qalbun isimnya kemudian lahu khobarnya boleh pula karena di situ dibawa kepada makna soro ya kalau makna karena di dalam ayat ini liman kana lahu qalbun dibawa kepada makna soro maka isimnya bamir Ya, kemudian jumlah lahu kolbun khobarnya. Ya. Maknanya karena sya'nu lahu kolbun Atau bisa juga dibawa karenanya tamah. Tamah. Kalau tamah maknanya hasola. Hasola lahu kolbun Boleh juga dibawa kepada zaid ataupun silah. Hmm. Nah, kita arab coba makana ahsana zaidan. Arabnya ma ta'jubiyah. Ya. Seo ta'ajub itu ada dua. Ma, ah, ya, ma'af'ala dengan apa af'il bi ya af'il bi di sini dengan wazan ataupun dengan sirah ma'af'ala ma kana ahsana zaidan disisipkan di sini kana zaidah antara mata ta'ajubiyah dengan fi'ilnya ya mata ma ta'ajubiyah bi makna maknanya syai'un ya ma di sini maknanya syai'un ya Arabnya mubtada mubtada ya ma, ma Ta'jubiyah mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Ya. Kemudian kananya zaidah. Kalau zaidah ya la fa'ilalah tidak ada fa'ilnya, tidak ada isimnya. Kemudian ahsana fi'lu ta'jub. Ya. Ahsannya fi'l ta'jub. Mabni ala al fatih Wa fa'iluhu mustatirun fi wujuban. Dan fa'ilnya ahsana itu mustatir wujuban. Ini khusus. Pada bab ta'jub, ya fa'ilnya itu apa mustatir wujuban tidak dikatakan jawazan seperti pada bab-bab yang lain takdirnya huwa kemudian zaidun maf'ulun bih zaidunnya maf'ulun bih kemudian jumlah al fil wal fa'il wal maf'ul jumlah fi'il bersama fa'ilnya bersama maf'ulnya itu ahsana zaidan itu i'rabnya fi mahalli raf'in khabar pada mahalnya raf pada mahalnya rafa sebagai khobar bagi apa ma ya ma kemudian kanannya zaidah saja yang ditambahkan antara mubtada dengan khobarnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? In kuntum marbo. Ini bagaimana coba? Di sini kanannya apa? Naqis sebatang tam? kuntum marbo. Naqis sebatang. Dia naqis ada isimnya. Kuntum tak ada khobarnya marbo. Ini nakis. Iya. yang gak usah diterjemahkan. Wa ikuntum mardud apabila kalian dalam keadaan sakit gitu. ya apa berarti? Soro ya. Ya, soro. ya soro. Kananya Zaidan. Contoh apa? Gimana contohnya? Alimun karena Zaidun dibalik gitu. Harusnya Zaidun karena alimun dia alimun Zaidun hukum masalahnya yang namanya mubtada ditaruh di depan. Iya kan? Kenapa diawalkan? Alimunya, Eh. Apa tujuannya? Ya. Kalau dikatakan alimun karena Zaidun tanpa kana saja, boleh enggak? Alimun Zaidun. ada Adakah tujuannya? Didahulukannya khobar di sini. Ya. Ada kan misal itu dalam Al-Quran? Nggak ada kan? Ada nggak? Ya yang jelas adanya karena sama dengan tidak adanya. Kalau boleh ya boleh. Kalau misalkan boleh dikatakan alim Musaidun. Ya yang boleh kan jelas ketika didahului oleh istifham alimun zaidun itu kan hal alimun zaidun ya, meskipun menurut orang kufah boleh tanpa hamzah tapi dia di Eropnya sebagai fa'il jadinya zaidunnya <laughs> bukan sebagai mubtada ya. kecuali ada hamzahnya alimun atau hal alimun sudah lewatkan itu yang sadda masada al khabar Apa? Iya. Kalau kana yang nakis, ya jelas dia harus ada di situ ya isim yang marfu. Ada khobar yang mansub. Iya. Itu yang pertama. Adapun apa? Karena yang tam, ya hanya ada yang rofaknya saja. Hanya ada failnya saja. Dan dari sisi dari sisi maknanya Biasanya kalau kana yang tam maknanya hasola. Maknanya hasola. Adapun kana yang nakis maknanya sudah kita lewatkan. Ada yang bermakna pensifatan, khobar, lagi isim di waktu lampau, ada yang bermakna soro, ya kan? Ya itu. Enggak <laughs> ada. Ya, kemudian eh sih. Ya. Pamir sya'an ya, pamir bimana sya'an. Seperti pembahasan itu, inna mukhaffafah min saqilah wa in kana dzu usrah. Aslinya kan wa innahu ada pemirsaan hu ha kembali kepada asya'an maknanya. Ya. Jadi kan lima kana ada di situ pemirsaan. Ya. Yang ditakdirkan yang maknanya asya'an gitu. Maknanya asya'an apa? asan Apa artinya asan Ya perkaranya, perihalnya. Nah itu asan Ya. Ya agar dia karena yang dijadikan sebagai zaidah tadi terjadi tengah kalam. Apakah antara mubtada dan khobar, antara isi mausul dengan silahnya, tengah hasyu fi hasyi. Ya. Karena ini di tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Seperti Zaidun karena qaimun atau di antara apa? Isi mausul dengan silahnya maka fil mahdi. Ya. Man kana lahu Enggak ada yang lain? Apa itu? Karena yang Zaidah tadi, yang Zaidah kan ya taukid untuk memberikan penekanan makna. Ya beda ucapan nyum, eh, ucapan Zaidun qaim dan Zaidun kana qaimun. Lebih kuat yang ada kananya. Iya. Karena penambahan kalimat ataupun huruf menunjukkan penambahan makna. Ya, sudah habis. Masih ada yang tanyakan? Gak ada. Ya. Cukup ya sampai di sini. Ya, silakan yang lain. Pelajaran yang kedua, eh? Apa? Ma yang madama itu. <laughs> Lewat. Memasari itu ma yang dia dilebur bersama yang setelahnya menjadi masdar. Ini iya, seperti an. Oh, nanya irobnya. Baca gimana pak alimatnya? Ya, berarti sebagai maf'ul. Hah? Iya. Wasumiyat mahadhi itu. Wasumiyat mahadhi masariatan gitu. Maful. Iya. Naibul fa'ilnya ta itu. Ya, wasumiyat ma. Hadhi ma itu naibul fa'ilnya. Ma naibul fa'ilnya. Wasumiyat ma. Hadhi badal. Iya. masariatan apa dua. Aslinya kan sama itu. mahadi masariatan dibuang sama itunya taknya. Eh, ma